Tidaklah beriman salah seorang di antara kalian sehingga ia mencintai saudaranya apa yang dia cintai untuk dirinya sendiri. Sampai pada pembahasan al-fawaid, faidah, poin-poin pokok yang dikandung dalam hadis tersebut, tampil dari penjelasan pokoknya dari penjelasan Syekh Muhammad Ibn Shalih Sa'imin rahimahullah taala dari sarah beliau bahwasanya yang pertama kemarin jawazu naqli syai' lintifa'i kamali bolehnya meniadakan sesuatu karena tidak sempurnanya sesuatu tadi dalam hadis ini la yu'minu ahadukum tidak beriman salah seorang di antara kalian tidak beriman itu dinafikan tetapi maksudnya tidak sempurna iman salah seorang di antara kalian. Bukan berarti batal imannya, bukan. Kemarin penjelasannya Insya Allah sudah ya. Kemudian yang kedua yang juga menguatkan bahwasanya menafikan sempurnanya iman bukan berarti perkara itu sunnah atau mustahab. Bahkan mencintai saudara kita sebagaimana yang kita cintai untuk diri kita sendiri dari kebaikan atau tertolaknya kejelekan itu merupakan kewajiban Nah, kalau kita nggak bisa seperti itu, berarti kita masih berdosa. Masih tertinggal pada diri kita satu kewajiban yang merupakan perangai keimanan, yaitu bagaimana kita berupaya mencintai saudara kita sebagaimana apa yang kita cintai untuk diri kita sendiri. Ya. Baik. Kemudian, wa nafiddin wa rahimani warahimakumullah asalis yang ketiga dari faedah hadis tersebut yang dijelaskan oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah at-tahdziru minal hasad peringatan keras dari perbuatan hasad nah, dan itu satu penyakit yang sangat berbahaya hasad itu termasuk amradul qulub salah satu dari penyakit hati hasad. Ya. Kenapa? Li'annal hasida karena seorang yang hasad la yuhibbu li akhihi dia tidak mencintai untuk saudaranya ma yuhibbu li nafsi apa yang ia cintai untuk dirinya sendiri itu jelas jadi kalau seorang itu ada pada dirinya hasad kepada orang lain, itu nggak mungkin dia akan mencintai saudaranya tadi sebagaimana yang ia cintai untuk dirinya sendiri. Dan itu sekaligus hadis ini merupakan apa? at tahdiru minal hasad. Peringatan keras dari sikap atau dari sifat apa? Hasad. Ya. Bal bahkan Al-hasid tadi, orang yang hasad, yatamanna zawala nikmatillahi an akhihil muslim. Dia itu berharap besar kalau nikmat yang ada pada saudaranya muslim itu hilang darinya. Itulah hasad. Karena itu hasad itu ada beberapa bentuk. Dijelaskan oleh Syekh Muhammad bin Salih di sini Waqad ikhtalafa ahlul ilmi fi tafsiril hasadi. Dan sungguh telah berselisih ahlul ilmi. Para ulama kita tentang penafsiran apa itu hasad. Nah, jadi kita harus kenali. Apa itu? Al-hasad. Faqala ba'duhum sebagian ulama memberikan pengertian definisi tamanni zawalin ni'mati anil ghair keinginan seseorang akan hilangnya nikmat pada orang lain itu hasad enggak upaya itu sekedar keinginan enggak sampai lah berupaya untuk menghilangkan tapi sekedar kita ini ingin atau mungkin kalau ungkapannya kalau nikmat pada saudara kita ini hilang kita senang nah itu berarti hasad kalau kita melihat saudara kita ini susah, kok kita senang? Nah, berarti itu hasad. Karena susah itu kan hilangnya nikmat. Itu pengertian hasad. Jadi sebagian ulama memberikan definisi tarif tamanni zawalin nikmah anil ghair. Menginginkan hilangnya nikmat dari saudara kita. Itu hasad. Dan itu hati-hati loh ya. Penyakit itu sangat samar sekali. Yang namanya hidup itu kadang-kadang penuh persaingan. Atau keboliman-keboliman yang terjadi dalam kehidupan ini kadang banyak sekali menumbuhkan sifat hasad. Ya, seorang pernah disakiti kata-kata nah, Mungkin yang nyakiti itu nggak sadar dengan ucapannya. Tumbuhlah satu catatan di sini. Akhirnya berkembang hal itu menjadi sifat hasad. Ketika orang yang pernah menyakiti dirinya mungkin selaka atau kehilangan nikmat yang Allah berikan padanya, nah, bisa tumbuh senang gitu. Kayaknya identik ya, namanya hasad itu mungkin nanti kalau bisa seperti dendam gitu ya. Cuman kalau dendam itu dengan problem khusus, tapi kalau hasad itu tumbuh sendiri karena kecemburuan melihat saudaranya. Dan itu harus dijaga hati itu. Ya, dari sifat hasad. Wa qala ba'dhum Sebagian ulama yang lain menafsirkan al-hasadu huwa. Yang dimaksud dengan hasad adalah karahatu ma an'ama Allah bihi ala ghairihi. Tidak senangnya seseorang terhadap karunia yang Allah berikan pada orang lain. Itu hasad. Enggak enggak mengharapkan hilang, tapi kalau orang dapat nikmat dia enggak senang. Itu hasad. Melihat saudaranya kok lebih pintar, dia nggak senang. Melihat saudaranya kok lebih dikerumuni manusia disenangi, tidak senang, benci. Ya. Melihat saudaranya kok usaha kok gampang betul cari duit itu, nggak senang, itu asal. Ya, itu nah. Wahada ikhtiyaru syaikh Islam kimia Yang terakhir, benci terhadap kenikmatan yang Allah berikan kepada orang lain itu pengertian hasad yang dipilih oleh Syekhul Islam Taimiyah. Jadi sekedar benci, nggak menghilangkan hilang, tapi nggak suka gitu. Ya, nah itu. Yaqulu Syekhul Islam mengatakan, "Idza karihal abdu," kalau seorang hamba itu sudah tidak senang, benci, "ma'an amallahu bihi ala ghairihi," apa yang Allah karuniakan, apa yang Allah nikmatkan kepada selainnya, faqad hasadahu. Berarti hamba tadi atau seorang tadi sudah hasad kepadanya. Jadi sekedar tidak senang. Wa illam yatamanna zawal. Sekalipun dia tidak menginginkan hilangnya nikmat tadi, sekedar tidak senang. Jadi itu tarif yang sahih. tarif minimal hasad. Jadi kalau tidak senang saja itu sudah hasad, apalagi sampai mengharapkan nikmat itu hilang dari saudara. Jadi sebenarnya tidak ada pertentangan. Cuman batasan minimal seorang tidak suka kalau orang lain dapat nikmat itu hasad. Ya. Tuna. Kemudian ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah. Kalau dalam kita an-nasiha nasihat lin nisa punya Ummi Abdullah Al-Wadiyah di seorang wanita yang Allah beri rezeki ilmu yang cukup luas. Beliau ini adalah putrinya Syekh Mukbid Ibn Hadi Al-Wadi rahmatullah al-Yamani. Jadi perempuan tapi alim. Ya. Di antara kitab beliau ini Nasihat lin Nisa Qadaya tahummul mar'ah dan fatwa lin Nisa. Jadi nasihat dia untuk kaum wanita kemudian permasalahan-permasalahan yang penting bagi kaum wanita, kemudian fatwa-fatwa beliau tentang urusan wanita. Di sini beliau membuat satu bab kewajiban saudara mencintai saudara sama muslim dan kemudian beliau mengambil hadis yang kita pelajari ini. Itulah yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma li nafsihi. Kemudian beliau sebagaimana dikatakan oleh Syekh Nusaimin membahas tentang masalah hasad karena seorang yang hasad tidak mencintai saudaranya sebagaimana apa yang dia cintai untuk dirinya sendiri. Eh? Nah, kemudian beliau mengatakan wal hasad yang dimaksud dengan hasad kata Ummi Abdullah hafizahullah huwa tamanni zawalin ni'mah anil ghair itu yang dipilih jadi pengertian yang pertama kata beliau yang dimaksud dengan hasad itu adalah keinginan seseorang akan hilangnya nikmat pada orang lain itu hasad kalau batasan terakhir tadi apa? benci jadi kalau kita tidak suka orang lain dapat nikmat itu berarti sudah hasad. Kemudian ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah wal hasadu min sifatil yahudi wa akhlaqihim. Jadi hasad itu bukan sifat seorang mukmin. Bukan. Orang mukmin itu tidak hasad. Semestinya. Seperti orang mukmin itu tidak berkhianat semestinya. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan Alamatul munafik salas. Tanda orang munafik itu apa? Tiga. Yang pertama apa? Iza hadasa kadaba Kalau dia berbicara, dia dusta. Karena itu hendaklah kita sangat takut dari sifat dusta. Karena dusta itu bukan sifat orang yang beriman. Sedang kedustaan hari ini, Masya Allah. Ya yang paling parah dari dusta berdusta atas nama Allah dan Rasulnya Sallallahu Alaihi wa alihi Wasallam. Paling parah. Kemudian yang kedua, wa idza wa'ada ahlafa. Orang munafik itu kalau berjanji biasa menyelisihi janji. Karena itu jangan suka berjanji kalau kira-kira tidak bisa memenuhi dan kebanyakan dusta itu pada orang yang suka hutang kata Nabi. Orang yang suka hutang ini biasanya banyak dustanya. Kapan? Besok lah. Besok wah ternyata nggak bisa. Masih anu belum terkumpul duit saya. Katakanlah begitu. Ya namanya orang kalau ngambil uang hutang enak kalau membayarnya itu loh yang beratnya itu. Hitungannya terlalu rinci. Eh? Kadang-kadang eh? harus ditagih gitu datang nggak berani keluar nemui yang berapa memberi hutang pada dirinya nyuruh anaknya nyuruh sama istrinya nak nanti kalau dia tanya bapak bilang bapak pergi nggak ada padahal di rumah tidur nah itu kan karena itu Rasulullah SAW ditanya kan Rasul itu banyak sekali berdoa minta perlindungan dari hutang ya makanya enak itu kalau nggak punya hutang tapi kayaknya sulit sekali ya Utang itu sebagai suatu kewajiban hidup lah. Nah, <laughs> Rasulullah itu ditanya, "Ya Rasulullah, kenapa engkau itu banyak sekali berlindung diri dari hutang?" Allahumma inni a'udzubika minal ma'sami wal maghram. Ghalabatid dain wa qahrir rijal. Itu doanya Nabi. Ya Allah lindungilah aku dari terperosok hutang yang sampai mencekik gitu. Kita Nabi SAW karena orang yang berhutang itu kalau bicara dusta, kalau janji biasanya apa? Menyelisihi. Kan itu tinggalkan. Sedang berdusta dengan ber menyelisihi janji itu sifatnya apa? Munafik. Ya. Idza wa'ada akhlafa. Kemudian apa? Wa idza tumina khana. Lah orang munafik itu kalau diberi amanah berkhianat. Sebab Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam menjadikan Rabbul amanah itu min alamatis sa'ah. Terangkatnya amanah itu termasuk tanda-tanda dekatnya yaumul qiyamah. Yang paling besarnya terangkatnya amanah kata Rasulullah SAW itu Iza wusidal amru ila ghairi ahli fantadhiris sa'ah. Apabila satu urusan itu sudah diserahkan bukan kepada ahlinya, ya tunggulah saat bangkitnya yaumul kiamah. Karena kalau urusan sudah diserahkan bukan kepada ahlinya, berarti tidak amanah. Sedang hilangnya amanah itu termasuk tanda dekatnya yaumul kiamah. Ini tiga sifat munafik. Maka ditambah lagi oleh Rasulullah SAW empat perangai. Yang kalau ini semua ada berarti itu munafikun khalis, munafik tulen. Dari tiga tadi ditambah satu oleh Nabi SAW. Wa idha khasama fajar. Kalau berjidal begitu, bertengkar, fajar, dia berlaku zalim. Yang penting saya menang. Sekalipun harus ya pandai saja mengolah kalimat. Karena itu khona fiddin rahimani wa rahimakumullah, jauhi sifat-sifat munafikin. Dan jangan jadikan agama ini perdebatan. Ya. Kalau ditantang debat begitu, nggak usah diladeni. Islam itu bukan untuk diperdebatkan. Ya. Kecuali perkara itu mendesak. Karena umat mungkin tertipu kalau tidak dilakukan. Kemudian kita yakin kita punya bekal untuk menghadapi tantangan tadi, silahkan ditegakkan. Dalam rangka menjaga kaum muslimin. Tapi kalau tidak, jangan. Ya. Nah, jadi hasad adalah salah satu dari sifat Yahudi dan akhlak mereka. Sedang kita ini diperingatkan keras oleh Rasulullah SAW agar dalam semua hal tidak boleh menyerupai ahli kitab. Enggak boleh. Sampai dulu sahabat itu mengatakan, "Ya Rasulullah, innal yahuda tasarwalu wala ittazaru." Sesungguhnya orang Yahudi itu mereka pakai sarawil, celana yang lebar itu ya. Kayak celana Pakistan, komrang ya. Nah, kulot, tapi kulot. Kulot itu mesti untuk laki-laki, bukan untuk perempuan. Celana yang lebar itu. Tasarwal. Tasarwal itu sarawil. Sarawil itu mufrad, jamaknya sarawilat. Bahasa kita sirwal Orang Jawa nggak bisa suar, sual. <laughs> Sualan urung, nah, begitu ya. Orang Yahudi itu tasar wala tazar. Mereka itu pakai sarawil tapi nggak mau pakai sarung. Ya, pakai kata Nabi sallallahu Kita Kata Nabi SAW petunjuk kepada umatnya Tasarwalu wa taziru khaliful yahud Pakailah sarawil Juga pakailah sarung selisih Yahudi Ya seperti itu. Itu ya, dalam masalah pakaian. Salat. Yahudi tidak mau salat pakai sendal karena mereka dilarang kan. Kata Nabi sallallahu diperintah kita ini untuk salat pakai sendal. Wa khaliful yahud, selisihi Yahudi. Jadi dalam semua perkara yang itu merupakan kebiasaan dan adat istiadat ahli kitab, kita wajib menyelisihinya sampai diriwayatkan atau dikisahkan dari Al-Imam Ahmad rahmatullah. Beliau itu kalau cukur potong rambut begitu ya, potong itu dipres. nggak terlalu naik, pres. Maksudnya potongan di atas telinga itu enggak terlalu naik gitu ya. Kemudian dipotong begitu dan beliau tidak keruk bulu kuduknya ini, tidak dikeruk habis itu. Ditanya kenapa semacam ini kata beliau karena aku melihat kebiasaan orang Yahudi yang saya lihat seperti itu cara bercukurnya sedang saya harus menyelisihi mereka sampai dalam masalah potong rambut dan sekarang kaum muslimin anak-anak muda itu tasabuh ini sudah menjadi budaya padahal Nabi SAW mengatakan dalam riwayat Abi Daud dan hadis ini sahih man tasabbaha biqaumin fahuwa minhum Barang siapa yang menyerupai satu kaum, berarti dia termasuk golongan kaum tersebut. Lihat gaya cukur rambutnya. Ya udah mirip orang bintang PLM atau mungkin model itu loh, foto gambar yang ada di tukang-tukang cukur itu. Model saya model seperti itu. Rambut bagus bagus diacak-acak begitu udah nggak rapi. Kan model tak abut-abutan model. Itu yang disukai. Lah kita yang sudah sampai kepada kita ilmu ya tampillah yang rapi sebagaimana ciri seorang muslim. Sekarang kenapa sih kita ini nggak boleh potong apa ini? Jambang, jenggot ya. Jenggot tuh dari sini ke sini loh ya. Bukan ini aja, jadi yang tumpuk sini itu nggak boleh dipotong. Jadi kalau haji misalkan harus gundul ke sini ke atas, Kodek ngerti kodek ini ya yang tumbuh ini dibagi dua yang kesini jambang yang ke atas ini baru boleh dicukur termasuk ras kepala ini sudah masuk dagu Nah kalau seorang sudah mencukur itu dikatakan dalam sunanul fitrah ini wajib mencukurnya haram. Kenapa? Karena manakala seorang muslim sudah mencukur ini, berarti dia sudah mengeluarkan dirinya dari bentuk seorang muslim. Dan bentuknya apa? Enggak ngerti. Bentuk seorang muslim secara fitrah Allah kalau dia punya jenggot ya itulah jenggotnya. Kalau punya kumis dirapikan. Nah merapikannya nggak dipangkas habis. Ya disisainlah dikit-dikit satu mili dua mili kan. Nah, bahkan yang sebagian ulama sekedar yang masuk ke bibir ini diambil. Itu bentuk seorang muslim dari Adam dulu sampai yaumul kiamah yang dikehendaki. Itu namanya disebut dalam Islam sunanul fitrah kan? Nabi kan mengatakan khamsun minal fitrah atau asrun minal fitrah. Lima atau sepuluh dari fitrah itu tabiat asal bentuk seorang muslim gitu loh. Di antaranya yaitu membiarkan jenggot, merapikan kumis, memotong kuku, mencabut bulu ketiak, mencukur bulu kemaluan, bersiwa, berkhitan, itu bentuk-bentuk muslim. Lah kalau itu sudah dipangkas habis berarti keluar dari bentuk seorang muslim. Tinggal kemana dia menyerupainya. Nah itu ya. Nah itu akhlak Yahudi. Sampai dalam masalah rumah tangga kan begitu. Kita Nabi SAW Nadifu abna Bersihkan halaman rumah kalian Demikian juga rumah kalian Wa khaliful Yahud, selisihi Yahudi. Kenapa? Karena innal Yahudi ja'ala. Karena sesungguhnya Yahudi itu menjadikan apa? Fina halaman rumahnya, wabai wabuyutahum dan rumah-rumah mereka itu apa? Masbalah, tempat sampah. Jadi biasa mereka itu mungkin sampah tumpuk pinggir rumah situ basah kering nggak dibakar nggak dibersihkan nah itu kehidupan seperti Yahudi apalagi kita yang punya anak-anak kecil itu kan kadang mainan nah, mau jajan di rumah apa seterusnya nah, itu segera terutama wanita istri yang setiap hari memang tugasnya seperti itu standby di rumah membersihkan bagaimana rumah suaminya rumah tangganya jangan jadikan rumah itu seperti rumahnya orang Yahudi jadi sampai dalam masalah kebersihan aja seperti itu. Islam itu punya ciri sendiri. Ya? Nah, dalam masalah sifat tadi kita harus jauhi sifat hasad. Kenapa? Karena hasad itu sifatnya Yahudi. Allah Subhanahu wa taala menyatakan dalam Al-Qur'an surat An-Nisa ayat 54. Am yahsuduna nasa ala ma atahumullahu min fadlihi Apakah mereka orang-orang Yahudi itu hasad kepada manusia terhadap apa yang Allah sudah berikan kepada mereka dari fadilah Allah? Orang Yahudi itu hasad betul kepada kaum muslimin. Karena dulu mereka kan ngancam-ngancam orang Arab gitu kan. Karena punya ilmu sombong orang Yahudi. Nah, orang Arab itu ditakut-takuti karena bodoh gitu loh. Nanti Rasul itu dari kami. Nanti akan ada Rasul datang di akhir zaman Rasul. Ngerti mereka itu. Dan nanti kalau Rasul itu sudah datang kepada kami, kalian akan kami perangi semuanya, habis. Kami hinakan sehinak-hinaknya. Dan mereka punya keyakinan biasanya Rasul itu dari Bani Israel, dari kalangan mereka. Nah kebetulan Rasulullah Muhammad SAW itu munculnya justru dari kaum yang ditakut-takuti itu tadi. Muncul. Nah orang-orang Madinah yang banyak dikasih cerita informasi sama Yahudi tadi ngerti. Bahwa ini muncul Nabi ini. Daripada mereka yang dulu apa banyak memberikan masukan kepada kita kita imani Rasulullah beriman mereka kepada Rasulullah akhirnya mulia dengan Rasulullah sallallahu Melihat kenyataan semacam itu Yahudi hasad. Dengan nikmat yang Allah berikan melalui Rasulullah SAW, kemuliaan bangsa Arab yang dulu mau mereka hinakan. Hasad. Dengan hasadnya mereka tidak mau mengimani kerasulan Rasulullah SAW. Itu bahayanya sifat hasad. Ya. Ya kita mungkin pernah merasakan sendirilah Namanya orang terkena sifat hasad itu Masya Allah. Paling beratnya orang yang hasad itu mengakui fadilah orang yang dihasad Enggak mau, setengah mati. Jadi biar orang lain cerita bagus tentang orang itu tambah sakit hatinya. Dia enggak. Oh itu tetangga itu rezekinya Masya Allah. Karena dia pandai berinfak dan seterusnya. Enggak, itu enggak karena infak. Ini nguyul. Namanya orang hasad. Jadi bagaimana seorang yang dihasad itu dikesankan jelek dan itu karena apa? Keburukan dia. Itulah bahayanya penyakit hasad. Sampai yang lebih parah membuat menolak kebenaran. Ya kita ini kalau sudah nggak senang sama seseorang, hasad sama seseorang, itu masya Allah. Ya. Fadilah begitu nampak di depan mata kita nggak kita akui. Dibuang. Nah, seperti hari ini Masya Allah ya. Sifat-sifat hasad itu sudah nggak disadari oleh pemiliknya. Bahkan setan sudah menipu mereka. Lalu sifat hasad yang sudah demikian mengemuka nampak di wajahnya. Itu dibungkus dengan ibadah kepada Allah. Wala haula wala quwata illa sehingga kerjaannya apa? Tatabbu'ul akhta. Orang yang hasad itu kerjaannya apa? Mencari-cari aib orang. Padahal Allah menyatakan untuk menghilangkan sifat hasad tadi apa? Fala tajassasu. Jangan kalian itu suka tajassus. Kalau pelaku kemungkaran sudah menyembunyikan kemungkarannya, enggak usah diungkap-ungkap kecuali untuk maslahah umum oleh Amirul Mukminin. Begitu. Jadi orang minum homer, duduk. Nah minum homer itu sudah sembunyikan di rumahnya. Enggak memodorotkan orang lain yang dia sendiri. Ya sudah. Enggak usah diungkap-ungkap. Kecuali itu untuk masalah umum kita laporkan kepada Amirul Mukminin. Sekarang kan enggak. Jadi ngeri, saya ingin menerangkan oleh saya Islam itu Masya Allah Kemaksiatan yang dibungkus ibadah itu yang banyak menipu Kan itu sekali lagi Saya sampaikan nasihat untuk saya dan antum semuanya dan akhwat sekalian Kita ini tidaklah dalam beragama Tidaklah dalam bermanhat ahli sunnah wal jamaah Dalam berdakwah kalau Allah memberi kemampuan kepada kita Tidaklah kita ini jujur kepada Allah Nanti kita akan jujur kepada diri kita sendiri Janganlah kita ini melihat kepentingan-kepentingan manusia. Supaya kita ini dinilai bagus, apa dan seterusnya. Akhirnya dengan kepentingan itu kita tidak jujur kepada Allah. Jangan. Sehina apapun orang itu kalau fadilah ada pada dirinya, ambil, akui. Ini fadilah dari Allah. Kan begitu tak tuntunan Rasulullah Sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Sehingga hati dengan saudara itu bisa mewujudkan hadis Nabi yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsi. Sekarang cinta itu kan mahal toh. Ada satu teman itu safar masuk satu masjid sholat dilihat ada teman yang semisalnya pakaiannya sama sholatnya sama khusnudzon dia insyaallah itu tapi yang sini nggak berani negur, yang itu juga nggak berani negur. Khawatir nanti kalau assalamualaikum nggak ada jawaban. Akibat apa itu? Alhasil. Jelas seperti itu, tabah pak. Hari ini terjadi tak seperti itu. Sehingga bukan bagaimana bertemu saudara itu senangnya. Di tengah-tengah halil bidah ibadah ada saudara. Mestinya kan senang berangkulan. Ada saudara sesama ahli sunnah. Tidak ini justru seudon dari kelompok mana nih kan begitu itu terjadi loh saya cerita kenyataan Masya Allah ya kan itu ternyata banyak sudah ditinggalkan oleh manusia itu pesan-pesan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi kalau sudah seperti itu, masya Allah, ngeri. Fitnah yang demikian dahsyat menghantam hati-hati manusia sehingga menjadi kasar, keras, tidak lemah lembut, tidak lunak. Husnudzon kepada saudara berbalik menjadi seudon. Ini kurangnya nasihat. Setiap hari yang diperdengarkan bukan ayat Allah, bukan hadis Nabi, bukan nasihat agama, bukan. Tapi aib-aib manusia sehingga hati semakin keras ya kan? Ngaji itu yang ditunggu-tunggu buntutnya. Buntut tentang cerita aib manusia. Apa enggak keras hati semacam itu? Keras. Mungkin ditanamkan di sini sifulan jelek, sifulan jelek, sifulan. Keras hati ini. seperti itu. Sampai kan sering saya ulang bagaimana sih sebenarnya pandangan ahli sunnah kepada orang yang bersalah. Kan ada dua sisi pandang. Pandangan yang pertama, pandangan seorang yang bersalah. Berarti dia bersalah, harus ditegakkan al-amru bil ma'ruf wa nahyu anil mungkar. Yang kedua, pandangan safaqah, kasihan. Kok dia sampai terbuai dengan hawa nafsunya, tertipu setan. Akhirnya kita mengulurkan kasih sayang kita untuk menyelamatkan dia dari kubangan maksiat. Hari ini hilang. Karena itu mari kita ini mencari sesuatu yang membuat hati kita ini lembut, sejuk gitu loh ya. Menyejukkan hati, membuat kita ini memiliki sikap yang arif dan bijaksana. Jangan sampai biarkan hati itu keras. Lah masa dengarkan dakwah kok bisa keras? Lo bisa. Nah kalau yang disebut seperti itu tadi Hari ini kalau orang bilang al-muslimu akul muslim, katanya orang mumayyi, dai yang lemah. Kalau menyampaikan hadis Nabi, muslim itu saudara, muslim jangan didolimi, jangan dihinakan, jangan diserahkan kepada musuhnya. Katanya, oh itu dai yang lemah. Tapi kalau udah teriak, ya, borok, wah itu dai yang bagus. Itu disampaikan seperti tulis Syahrabi Ibn Hadi Al-Madkhali dalam kitab beliau itu risalah beliau sudah diterjemahkan dulu kan diterjemahkan dibagi gratis bersama majalah as dulu kan begitu ya itu dibaca itu nasihat ulama beliau sendiri sampai mengatakan memahami kenyataan ya nah jadi dibersihkan hati ingat ayat Allah ya yaumul la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Hari yang tidak ada manfaatnya harta dan anak-anak kecuali seorang yang datang menghadap Allah dengan membawa qalbun hati qalbu yang apa? Salim, selamat. Kata Ibnu Qayyim, selamat dari syirik, selamat dari bid'ah, selamat dari apa? Syahwat, selamat dari subhat, selamat dari apa? Akhlak-akhlak yang buruk hasad, riak, sum'ah, dendam dan seterusnya. Selamatkan hati kita. Nah, kalau dendam sama khawarid bagus-bagus saja. Di pelampiasan juga yang bagus. Orang itu kita ini ya sebagai ahli sunnah itu harus jeli loh masalah manhajiyah itu. Tidak setiap sama kalimat berarti sama hakikat ya. katakanlah sama-sama menolak bid'ah nah, itu belum tentu hakikatnya sama sama-sama enggak -sama usoli beres selesai masalah saudara kita belum tentu dia nggak usolli, tapi dia mengatakan Allah di mana-mana lain lagi masalahnya ringan kita berangkulan dengan yang nawaitu usolli daripada berangkulan dengan orang yang mengatakan Allah di mana-mana <coughs> kolput eh, tidak sama Golput sendiri kan juga sudah oposisi begitu ya. Dalam masalah politik sampai dikatakan kemarin saya dengar dengan telinga khutbah Jumat. Islam nggak bisa pisahkan dengan politik. Ya betul, tapi politik bahasa hari ini itu sudah nggak bisa dipakai dengan Islam. Setiap orang mendengar politik larinya kemana sih? Ya itu pesta demokrasi kan begitu tuh jadi perlu dirinci. Kan itu ada sunnah harus saja. Ya. Seperti dalam ta'riful iman kita dengan Mu'tazilah sama kok. Khawarij mengatakan iman i'tiqadun bil qalbi, qaulun bil lisan, amalun bil arkan. Demikian Mu'tazilah. Tapi dijelaskan oleh ulama kita, oh prakteknya beda kok. Kalau ahli sunnah melihat orang yang berzina, dia adalah seorang yang kurang imannya tapi tidak sampai keluar dari iman secara total. Takrifnya sama sedang khawarij keluar dari iman. Sedang Mu'tazilah manzilah banang manzilatai. Loh kenapa berbeda um, takrifnya sama? Karena mereka menjadikan amal seluruhnya itu syarat sahnya iman. Ternyata setelah diperinci, beda. Nah ini ya. Nah. Baik. Karena itu hati-hati. Ya, jangan karena dia menolak satu yang sama dengan kita, kemudian kita berikan ketikohan 100%. Jangan. Hari ini banyak duri. Takwallah hari ini mungkin yang lebih tepat sebagaimana penafsiran sahabat. Bagaimana kalau kamu berjalan di jalan yang banyak gangguan? Ada duri, ada batu terjal di Apa yang kamu harus lakukan? Sing-singkan. Apa? Selana ini katakanlah jalan hati-hati, memilih betul jangan sampai kaki tercocok dengan duri. Takillah, seperti itu hari ini. Semua teriak kami di atas manhaj ahli sunnah wal jamaah. Bahkan terkesan satu kelompok namanya salafiyun katakanlah tapi kadang-kadang memanfaatkan nama bukan untuk bernasab yang benar, tapi mempetak kembali umat ini. Ya kan? Sekarang kan teriak. Salafin itu nggak sebenarnya. nggak seperti itu salaf. Akhirnya muncullah beda salaf dengan salafi. Memang beda. Ya kan? Masya Allah. Hati-hati. Ketika seorang yang sudah membenci dakwah salafiyah, mengatakan dirinya di atas manhajus salaf, lalu mengkanter orang-orang yang betul-betul berupaya berjalan di jalan itu, ya runyam jadinya. Orang yang tidak memahami asal kain itu putih, hanyut tertipu. Nah ini hari ini fitnah demikian banyak. Ya. Nah kembali kepada ayat penyakit Yahudi am yahsuduna an-nasa ala ma atahum Allah min fadli faqad ataina ala Ibrahim al-kitab sungguh kami telah memberikan kepada keluarga Ibrahim al-kitab wal hikmah dan hikmah wa atainahum mulkan azima dan kami berikan kepada mereka kekuasaan yang agung la Yahudi ini hasad Hah? Kemudian yang kedua, surat Al-Baqarah 109. Allah menyatakan, "Wadda katsirun min ahlil kitab" Berkeinginan keras kebanyakan dari ahli kitab, "Lau yaruddunakum min ba'di imanikum kuffara." Kalau mereka bisa mengembalikan kalian setelah kalian beriman menjadi kembali menjadi orang-orang kafir. Hasadan min indi karena hasad dari diri mereka. Yahudi sehingga Allah akan menyatakan walam tarda al yahud walan nasara hatta tattabi'a millatahum. Tidak akan pernah ridha Yahudi dan Nasara itu sehingga kalian mengikuti kembali agama mereka. Hasan. Ya. Nah, fal Yahud wal Nasara, orang-orang Yahudi dan orang Nasara la yuriduna wusul al-khair ila ahadim minal muslimin. Mereka tidak menghendaki sampainya kebaikan kepada seorang pun dari orang muslim. Karena itu sekalipun mungkin bantuan kayanya besar dan seterusnya, itu makar saja. Jadi dengan Amerika, nggak usah kita tertipu. Dan tidak usah teriak-teriak terlalu mungkin apa vulgar, nggak usah. Ya, kita ini lebih sulit menghadapi korbannya Amerika daripada Amerikanya. Gitu loh. Karena mereka kan menebarkan satu subhat pemahaman yang masuk kepada pemikiran kaum muslimin, labelnya tetap Islam, tapi dalamnya sudah fikrah-fikrah mereka. Itu yang lebih harus kita sikapi dan itu lebih sulit. Karena surah akhirnya mereka saudara kita. Nah, itu ya. Nah, kemudian yang kedua, wal hasadu min sifatil munafikin Dan hasad ini termasuk sifatnya orang-orang munafik. Allah Subhanahu wa taala menyatakan, "In tamsaskum hasanatun tasuhum wa in tamsaskum sayyi'atun yafrahu biha." jika menimpa kepada kebaik, eh, kepada kalian kebaikan tasukhum mereka itu susah orang-orang munafik itu kalau kaum muslim ini mendapat kemenangan di medan perang atau kaum muslim ini mendapatkan rizki dari Allah dan fadilahnya yang paling susah itu munafikum karena apa itu? hasad eh? wa in tamsaskum sayyi'atu yafrahu biha tapi kalau kaum muslimin ingin mendapatkan kekalahan, kalau kaum muslimin ingin eh, tertimpa musibah, mereka berbahagia, syukuran. Nah, ini sifat apa? Hasad. Sifatul munafiqin. Fahdharu, dihindarkan, ya. Kemudian bahayanya hasad Jelaskan. oleh beliau juga wal hasadu yufarriqu bainar rawabitil qawiyyah sampai-sampai hasad ini bisa merusak ikatan yang sudah sangat kuat saudara bisa bertengkar karena hasad orang tua kadang-kadang sampai membunuh anaknya karena hasad Anak kadang sampai tega membunuh bapaknya karena hasad. Eh, Hasad itu memakan kebaikan ini sebagaimana api memakan kayu bakar. Kadang sampai ada satu syair mengatakan, ya kan? Isbir ala hasadil hasud dalam syair dikatakan bersabarlah atas hasadnya orang yang hasad kepadamu fa inna sabraka qatiluh karena kesabaranmu menghadapi orang yang hasad tadi itu pembunuh bagi dia jadi hasati sabar aja tenang dia sendiri yang kelimpungan karena itu saya wasiatkan dalam kita berdakwah ya nggak usah banyak-banyak komen gitu ini katakanlah biasanya damai di satu masjid itu ya melihat satu orang ini kok ngaji, kok ngaji, uh, ngaji di mana? Ahli sunnah salafi, Ulang sholatnya udah lain dan seterusnya. Itu kadang mau dihajar satu masjid itu. Biasanya zikir ya keras-keras, tapi nggak sekeras itu ya paling. Astagfirullah, astagfirullah baik. Enggak, jadi meningkat 80 derajat kata. Tadinya astagfirullah, astagfirullah, sebegitu. Seolah-olah mau menghukum satu orang ini. Lah kalau kita yang satu itu dengan itu kelimpungan, mereka besar kepala. Tapi kalau kita diam dikir, astagfirullah, selesai dikir pulang. Itu hati lo membunuh dia kok. Membuat dia berkelimpungan sendiri. Lu orang ini dong. Sudah kita gini karena seterusnya kok santai aja. Karena itu kita nggak usah banyak teriak-teriak, meneriaki, menantang, nggak usah. Amalkan aja sunnah, itu sudah membuat katakanlah berang dalam hatinya orang-orang yang membenci sunnah. Jadi nggak perlu diteriaki keras-keras. Kadang dai kurang sabar. Ada dai yang bidah naik mimbar khutbah Jumat. Dia juga barang barangkali gitu kan. Mengupas habis itu katakanlah mungkin mengkanter dakwah salafiyah dan seterusnya bahkan melegalkan kebitahan. Duongkol di sini Awas besok kalau khutbah. Begitu khutbah dia balas lagi. Begitu dia naik balas lagi. Besar kepala ahli bidah ini. Biarkan dia ngoceh di situ, kita tenang aja kayak nggak ada manusia. Dia pusing sendiri, besok habis buku karangannya itu. Tapi manakala kesesatan kita bantah, seolah-olah alangkah berharganya kesesatan itu. Kalau setiap lalat itu harus kita kejar, berarti lalat itu demikian mulia. Biarkan, nggak usah. Nah ini ya. Jadi Jangan kita ini prinsip, jangan kita ini dibikin sibuk sampai pusing dengan ahli bidah. Jangan bikin ahli bidah itu yang pusing dengan diri kita. Amalkan sunnah. Selesai. Kalau dia tanya, kita jawab ilmunya. Kalau nggak ngerti, tunjukkan bukunya selesai. Itu ya. Nah, Isbir ala hasadil hasud fa inna sabraka qatilu. Karena kesabaranmu menghadapi orang yang hasad itu mematikan dia malah. Ya. An-naru ta'kulu ba'daha. Api itu akan memakan sebagiannya kepada sebagian yang lain. Illam tajid ma ta'kulu. Kalau sudah enggak dijumpai apa yang harus dimakan. Kalau kayu bakar itu sudah habis untuk royaan api tadi, ya akhirnya api itu membakar api yang satu Demikian juga orang yang hasad. Kalau sudah nggak punya lagi kemampuan untuk melampiaskan hasadnya, ya dia sendiri yang ambruk di tempat tidurnya. Nah seperti itu. Ya, jadi sabar. Menghadapi orang hasad itu nggak usah teriak, sabar aja. Biar. Ya. Coba perhatikan contoh. Fa'abna abna'u Yaqub alaihi salam. Anak-anaknya Nabiullah Yaqub alaihi salam hasadu akhahum Yusuf mereka itu hasad kepada saudaranya yang namanya Yusuf kenapa lianna abahu Yaqub karena bapaknya Yakub karena yuhibbuhu aktsar minhum lebih mencintai Yusuf daripada mereka jadi Yusuf itu lebih berada di, di hati bapaknya daripada saudaranya itu menumbuhkan apa hasad Dan itu bukan berarti bapaknya tidak adil. Tidak. Karena dalam masalah hub nggak bisa adil. Rasulullah kan pernah ditanya Ya Rasulullah, man ahabbun nas ilai? Siapa manusia yang paling kecintai? kalau Aisyah. Ya penanya ini laki-laki, maunya dia mau tahu kedudukan dirinya gitu loh. Ini Aisyah masih ada kesempatan lah, barangkali laki-laki saya gitu. Minar rijal ya Rasulullah. Kalau laki-laki ya Rasulullah. kal abuha, bapaknya. Oh ternyata bukan saya gitu. Jadi ketika ditanya ya Rasulullah manusia yang paling kau cintai siapa? Aisyah. Nah ini masih berharap sahabat ini. Kan itu perempuan. Minar rijal ya Rasulullah. Kalau dari kalangan laki-laki ya Rasulullah. kal abuha, bapaknya. Dari sini dan sekian banyak sahabat yang ada yang semua punya fadilah. Semua sahabat punya fadilah dan mereka orang-orang yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala yang paling mereka cintai dari wanita istrinya Aisyah dan yang paling mereka yang paling dicintai oleh Nabi dari kalangan laki-laki Abu Siddiq Abu Bakar Nabi punya istri lebih dari satu sembilan ya kan? yang paling dicintai Aisyah dengan nas hadis ini berarti dalam masalah hob tidak bisa disamakan. Sebagaimana yang wajar pada kita barangkali. Kita ini punya anak-anak yang lebih dari satu, ada punya anak dua, tiga dan seterusnya. Nah, di antara anak kita ini ada yang memang menyenangkan, sudah cerdas, taat pada orang tua, ganteng lagi kan misalkan begitu, cantik kalau perempuan, ya, bagus dalam belajarnya. Ya itu tentu kadang-kadang merebut hati kita lebih dari saudaranya yang lain. Demikian juga Yusuf alaihissalam. Dari sisi surah, bentuk Yusuf itu tampan. Dan itu maklum. Sudah ganteng. Yusuf ini begitu berbakti kepada orang tuanya, begitu taat dalam kehidupannya kepada orang tuanya padahal masih anak-anak itu. Akhirnya Yakub alaihissalam bapaknya ini lebih memberikan kecintaan kepada Yusuf lebih daripada saudara-saudara. Tumbuhlah hasad. Coba itu saudara, saudara kandung satu bapak, beda ibu memang. Ya. Jadi dikisahkan ini oleh Allah dalam surat Yusuf. Allah menyatakan, "Idz ketika saudara-saudara Yusuf ini bermakar, musyawarah kalau tidak salah ada 12 orang bermusyawarah bagaimana supaya bapaknya ini sepi dari Yusuf sehingga bisa menumpahkan perhatiannya kepada mereka. Dalam musyawarah itu ada dua pendapat. Pendapat yang pertama bunuh Yusuf. Coba sampai seperti itu aset Berniat mau membunuh. Pendapat yang kedua yang itu dikemukakan oleh saudaranya yang tertua. Dia mengatakan, "Jangan kalian bunuh Yusuf. Kalau kalian mau, buang saja dia masukkan ke dalam sumur." Ya udah. Ya, sehingga dikatakan apa? ketika mereka berkata dalam musawarah ini kepada saudaranya, la yusufu wa akuhu ahabbu ila abina minna wa nahnu usbah sungguh Yusuf dan saudaranya dalam tafsir namanya itu bin Yamin saudara Yusuf yang seibu sebapak seibu itu cuma dua Yusuf sama adiknya yang lainnya itu satu bapak beda ibu mereka mengatakan sungguh Yusuf dan saudaranya lebih dicintai oleh bapak kita daripada kita. Wa nahnu usbah. Sedang kita ini jamaah lebih banyak. Itu yang membuat mereka mustahil. Kenapa kita yang lebih banyak, kita yang lebih katakanlah kuat kok lebih dicintai daripada yang sedikit? Itu kata mereka. Inna abana la fi dhalalim mubin. Sungguh bapak kita ini benar-benar bersalah. Menurut penilaian mereka. Ya. Kemudian ada yang usul, "Uqtulu Yusuf." Bunuhlah Yusuf. Itu satu pendapat tadi yang saya katakan. Kemudian yang lain mengatakan awit rakuhu ardon atau dia buang dia ke tempat yang jauh. Tak yahlulakum wajhu abikum sehingga hilang Yusuf itu dari pandangan bapak kalian wa takunu min ba'dihi qauman salihin lalu setelah itu datanglah kalian kepada bapak kalian berpura-pura menjadi orang-orang yang soleh musyawarah akhirnya usulnya adalah dimasukkan ke salah satu sumur sumur itu di pinggir jalan yang biasa dilewati musafir dan harapannya nanti memang ditemu musafir bawa pergi Akhirnya mereka melaksanakan makar ini dengan rapi menurutnya. Datanglah mereka kepada Nabiullah Yakub alaihissalam meminta untuk boleh membawa Yusuf bermain bersama mereka. Jadi bawa. Diminta itu berat Nabiullah Yakub itu. Sampai dia mengatakan Nabi Yakub, saya khawatir nanti kalian lalai dari menjaga Yusuf Lalu Yusuf dimakan serigala. Jadi bapaknya sebenarnya sudah sudah berfirasat nggak bagus gitu loh. Tapi dia tahu dia seorang nabi ini memang perjalanan yang Allah akan jalankan. Ya, akhirnya dilepas. Dalam kisah begitu dilepas itu masih kecil loh Yusuf itu. Masih kecil masih anak-anak itu mulai di jalan keluar dari rumah nggak lepas dari pengawasan bapaknya itu sudah dipukul, ditampar dicaci maki oleh 12 kakaknya begitu ditampar dari sana katakanlah dia menangis meminta tolong satunya di situ malah ditampar lagi begitu terus Yusuf ya, dicaci maki pokoknya dicela di, di masih anak kecil jadi berharap minta pertolongan mereka sepakat tidak menolong akhirnya sampailah ke tempat yang dimaksud Sudah diikat pakai tali Yusuf ini diturunkan ke sumur tadi ya berontak namanya anak kecil dia mau meraih katakanlah untuk menolong dirinya meraih bibir sumur begitu tangannya meraih bibir sumur dipukul tangan itu nah diturunkan pakai tali itu cuman sampai setengah sumur Begitu sampai setengah sumur dilepas tali itu dijatuhkan Yusuf tadi. Jatuhlah dia. Jatuh ke dalam sumur. Ada airnya itu masuk ke dalam air. Kemudian dia berupaya untuk menyelamatkan dirinya. Di dalam sumur itu qadarullah ada sebuah batu gitu loh di tengah sumur itu yang tidak tenggelam oleh air. Nah, Yusuf berupaya naik ke situ. Duduklah di batu itu ada yang mengatakan di situ sampai sehari semalam, ada yang mengatakan sampai tiga hari, tiga malam. Di situ Yusuf. Ya. Nah ketika di batu itu turunlah wahyu Allah melalui malaikat Jibril. Wahyu yang menyatakan bahwa kejadian ini nanti Allah akan ungkap semuanya. Dan Allah akan menyelamatkanmu dan akan memberikan kekuasaan kepadamu. Dengan sampainya wahyu itu, Yusuf diperintah bersabar. Sabar, memang itu perjalanannya. Nah, dia yakin betul sabar. Dia yakin bahwa kejadian ini akan diungkap oleh Allah dalam keadaan mereka tidak merasa hukum hum sepuluh. dan Allah akan memberikan kekuasaan dan Allah akan mengajarkan sesuatu yang Allah berikan khusus kepadanya. Seperti itu. Akhirnya lewatlah barang musafir. Ya, menimba air. Ya. Timba. Perangkatlah Yusuf itu. Bergelayut di timba itu tadi. Julurkan timbanya Dan terangkat di situ bagi yang mengatakan mati sehari semalam atau tiga hari tiga malam itu yang menjual Yusuf kepadanya di apa bahsin rais katakanlah bi sama dengan bahsin harga yang murah itu saudaranya yang 12 tuh begitu ditemui ya udah dijual belilah andai kan nggak dibayar aja seneng kok apalagi dikasih duit orang itu kan ngerti nanti jadi budak dijual di kota Mesir maunya begitu perjalanan ke kota Mesir Kok dia menawar mau dijual berapa ini? Ya eh, sudah berapa aja. Maunya bawa-bawa aja gratis nggak apa-apa senang. Mau memang tujuannya mau membuat Yusuf. Tapi melihat bentuknya Yusuf itu demikian bagus begitu ya. Dibeli. Akhirnya ya sudah sampailah Yusuf dibawa ke Mesir sampai apa yang sudah Allah terangkan dalam Al-Qur'an seperti itu kejadian Yusuf. Ya. Nah, saudaranya ini setelah itu pulang Pulang ini mendolimi satu binatang yang namanya kalau bahasa kita ya kambing lah. Kambing itu disembelih. Darahnya diambil untuk melumuri bajunya Yusuf. Nah itu ya. Jadi kalau orang itu dituduh sedang dia bersih dari tuduhan tadi, itu ibarat bersihnya kambing itu dari bersihnya serigala itu dari tuduhan apa? saudara-saudara Yusuf. Jadi kambing tadi dikorbankan, yang dituduh siapa? Serigala kan begitu. Kan? Bawa baju itu ke hadapan bapaknya sambil menangis. Isa ayyakun, malam-malam datang dalam keadaan menangis, semuanya nangis. Ya kan cuma bikin-bikin nangis saja kan mudah. Bawa baju itu. Ini sampaikan kepada bapak bahwa kami betul-betul karena tipu muslihat mereka nggak dapat kecuali dimakan serigala. Sedangkan bapaknya tadi pesennya jangan sampai dimakan, serigala khawatir kalau dimakan serigala kok oh, pas betul gitu loh. Karena nggak punya lagi makar dia lagi sejak itu. Betul-betul dimakan serigala. Akhirnya baju itu disampaikan. Eh bapaknya paham bahwa kalian itu bohong. Dalam tafsir dikatakan kalau Yusuf mereka itu lupa berwakar bagus tapi lupa baju itu tidak mereka robek sehingga dari situ bapaknya tahu kalau Yusuf betul-betul dimakan serigala Baju itu nggak keluar dari badannya mulus begini. Masa serigala itu mau ngelepasin bajunya dulu? Nggak tentu robek. Tapi mereka lupa tidak melobangi bajunya. Tapi Bapak Yusuf sabar. Karena itu memang sudah wahyu dari Allah subhanahu wa Sudah berjalan. Itu akibat apa? Hasan. Sampai seperti itu. Jadi memadaratkan kepada saudaranya dengan madarat yang demikian besar tega nggak ada belas kasihan kenapa sih hasad itu ya itu pelajaran dari bahaya yang sifat hasad ya. kemudian hasad juga sifatnya iblis ketika dia hasad kepada bapak kita Adam alaihissalam nah, Ketika Allah mengatakan, "Wa idz qala rabbuka lil malaikati inni khaliqun basaran min salsalim min hama'im masnun." Ketika Allah berfirman kepada para malaikat, "Sesungguhnya aku akan menciptakan seorang manusia yang bahan bakunya adalah tanah yang bercampur, tanah kering." Adam itu kan di tanah yang bercampur. Dan itu Imam Ibnu yang menjelaskan bahan Adam itu bukan satu tanah. Tapi semua jenis tanah yang ada di muka bumi diramu jadilah Adam. Karena tidak setiap tanah itu bagus, berarti tidak setiap keturunan Adam itu berhak di surga. Ada yang jelek, ada yang tidak jelek. Karena bahannya tidak sama. Eh, maka tidak semuanya berhak tinggal di surga. Karena itu Allah menurunkan Adam ke muka bumi ini sebagai negeri ibtila untuk diuji oleh Allah. Mana nanti yang berhak mengikuti orang tuanya Adam masuk ke dalam surga dan mana yang tidak berhak untuk tinggal di dalam surga. Nah, kita nggak ngerti. Sampai tidak mungkin seorang itu masuk surga kecuali harus melewati apa? Sirat. Karena itu seorang tidak mungkin akan masuk surga kecuali harus diuji oleh Allah. Semakin berat ujian tadi lalu dia sabar, semakin besar kemungkinan dia mendapatkan fadilah dan rahmat dari Allah. Karena itu Nabi SAW mengatakan, sesungguhnya idhamul jaza, besarnya pahala dari Allah, ma'a idhamil bala, bersama besarnya cobaan. Nah, kalau hidup mulus-mulus saja ya nggak di dunia ini kayaknya nggak ada. Mau senang terus ya bukan di dunia ini. Berwarna-warni. Dulu kaya, mungkin nanti jatuh miskin. Sekalipun miskinnya orang yang kaya itu tidak seperti kayanya orang yang miskin, kan gitu ya. Nah, itu nah. Jadi Allah berkata, kepada para malaikat, sungguhnya aku mau menciptakan satu makhluk yang namanya manusia ini, Adam ini berangkat berasal dari tanah yang bermacam-macam itu. Wa idza sawaituhu kalau aku sudah sempurnakan penciptaan Adam, wa nafakhtu fihi min ruhi, lalu saya tiupkan kepadanya rohku. Dalam satu kisah manusia itu sifatnya kan ajun, tergesa-gesa. Itu warisan dari bapaknya Adam jadi ketika Allah meniupkan ruh kepada Adam ini, kalau dalam nukasir diceritakan seperti itu, merambatlah ruh ini, baru sampai ke paha ini menjelang lutut. Belum penuh kakinya, Adam ini mau bangkit, nggak bisa dia, kakinya belum ada ruh. Dari situlah adanya sifat al-ajlah, tergesa-gesa. Kita ini tergesa-gesa apa? Cari rezeki itu maunya sekarang hitungan, nanti dapat. Kan gitu maunya. Tergesa-gesa. Sakit maunya habis pintu obat, segar. Itu sifat manusia. Ajur, tergesa-gesa. Ya. Kalau aku sudah sempurnakan penciptaan tadi dan aku tiupkan ruh kepadanya, faqa'u lahu sajidin, maka sujudlah kalian semuanya. Fasajadal malaikatu kulluhum ajma maka sujudlah seluruh malaikat ini kepada Adam ini sujud atas perintah Allah nah, sekarang nggak boleh dicontoh hanya itu kejadian. eh? illa iblis kecuali iblis iblis nggak mau sujud aba ayyakuna ma'as sajidin dia enggan kalau menjadi golongan orang-orang yang sujud dia nggak mau sujud sendiri iblis ini syaitan ya eh? Qala Allah berfirman, "Ya iblis, malaka Allah takuna ma'as sajidin?" Kenapa kalian tidak mau bersama orang-orang yang sujud? Qala, dia berkata, "Lam akun li asjuda li basarin khalaqtahu min salsalim min hama'im masnun." Aku tidak akan pernah mau sujud kepada basar manusia yang kau ciptakan dari tanah. Dalam riwayat yang lain, khalaqtani min nar wa khalaqtahu min tin. Kau menciptakan aku dari api ya Allah, sedang Adam kamu ciptakan dari tanah. Dengan kalimat sebelumnya, ana khairun minhu. Saya lebih baik darinya. Hasab. Karena ada makhluk lain yang lebih dimuliakan oleh Allah daripada apa? Dirinya. Ya, maka dengan kemuliaan yang tadinya Allah berikan kepada iblis, tinggal di surga, menjadi golongan bersama para malaikat, dimuliakan, dikasih rahmat oleh Allah, karena enggan dengan sebab hasad tadi Allah berkata qala fahruj minha fa innaka rajim keluar kamu wahai iblis dari surga sesungguhnya engkau adalah makhluk yang terkutuk ya wa inna alaikal la'nata ila yaumiddin dan sungguh kamu dilaknat sampai bangkitnya hari pembalasan itu bukan ditolak diterima dengan bangga oleh iblis wala haula wala quwata dari rahmat berpindah laknat ya dari di surga diusir ke dalam neraka diterima dalam rangka mempertahankan apa hasadnya itu loh bahaya coba kita lihat peraturan manusia di dunia seperti itu sudah jelas keliru salah tertangkap basah karena hasad berkelit sampai hukuman kayak apapun dia sanggup untuk menjalaninya dengan alasan menjaga gengsi lah apa dan seterusnya bahayanya penyakit hasad nah, nah. demikian juga hasad ini ikhwana fiddin rahimani wa rahimakumullah masih saya sampaikan masalah hasad pernah merusak persaudaraan dua anak Adam yang pertama Qabil dan Habib. Allah Subhanahu wa taala menyatakan dalam Al-Qur'an surat Al-Maidah ayat 27 sampai 31 saya bacakan yang bisa aja. Watlu alaihim naba abnai Adam bil haqqi. Ya Muhammad, ya Rasulullah, bacakan kepada mereka manusia ini tentang kabar dua anak Adam yang kabar itu betul-betul autentik gitu. Kuat. Ketika keduanya itu diperintah untuk berkorban. Dalam kisah Kobil ini seorang petani sukses. Sedang Habil ini seorang peternak yang sukses. Kedua anak Adam. Lalu Allah memerintah keduanya berkorban. Kobil berkorban buah-buahan, sedang Habil berkorban ternaknya. Ya fatuqbila min ahadihima walam yutaqabbal minal akhar diterima oleh Allah korban salah satunya dan ditolak dari yang lainnya yang diterima korbannya siapa? Habib. korbannya Qabil tidak diterima karena dalam satu kisah Qabil itu ketika menerima perintah korban ini dia memilih buah-buahan yang akhir katakanlah gitu yang jelek-jelek korban sedang Habil ini memilih dari binatang ternaknya itu yang bagus-bagus. Untuk takarub dia kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Lah dulu kalau korban itu diterima turun api. Kalau turun api membakar korban tadi, berarti korban itu diterima oleh Allah. Setelah diletakkan di puncak bukit gitu ya. Yang buah-buahan tumbuh di situ. Ini yang korbannya Habil ternak ditaruh di situ. Ternyata turun api dari langit, membakar atau mengambil korbannya Habil. Korbannya Qabil tidak diterima. Tumbuh apa? Hasad. Dendam. Sampai ketika dinasihati bapaknya Adam, dia menyepelekan nasihat itu. Sampai Qabil mengatakan, "Iya, Kenapa korban Habil diterima? Karena kamu doakan, sedang korban saya tidak dinasihati bapaknya seperti itu malah jawabannya namanya orang kasar ya lalu apa si Qabil mengatakan apa qala la begitu tahu korban dia tidak terima tumbuh hasadnya muncul dendam dia bilang sama Habil sungguh saya akan membunuhmu ancaman sungguh saya akan membunuh Ya, diskon. Qala Nah Habil ini masih mengatakan, memberikan nasihat. Innama yataqabbalullahu minal muttaqin. Sesungguhnya Allah itu hanya menerima korbannya orang-orang yang bertakwa. Maksudnya bertakwalah kamu kepada Allah, perbaiki korbanmu. Berasiat Habil adiknya. Ya. Sampai dia mengatakan, lain basatta ilayya yadaka li taqtulani ma ana bibasiti yadayya ilayka li aqtulak. Dan ini nanti dicontoh oleh Khalifatul Rasid Osman ibn Affan. Habil bilang sama kakak Qabil, kalau kamu menggerakkan tanganmu untuk membunuhku, saya tidak akan menggerakkan tanganku untuk membunuhmu. Diam. Dan itu bukan karena tidak berani, bukan tapi karena satu kemuliaan sebagaimana Khalifah Utsman bin Affan ketika sudah dikepung rumahnya oleh orang-orang ahli bidah orang khawarij pada saat itu yang menjaga pintu kalau tidak salah waktu itu yang dimanai seperti Hasan ibn Ali dia manai untuk men, apa, katakanlah kepala pasukan penjaga Amirul Mukminin. Sampai dia mengatakan kepada Khalifah Utsman, "Ya Amirul Mukminin, perintahkan kepada kami untuk memerangi mereka. Tentu mereka akan terpukul mundur." Nah, Utsman ini mengatakan, "Tidak." Nah, tapi namanya tentara ini yang mengikuti pemimpin, nggak main ijtihad sendiri gitu ya. Dia bilang begitu. Tapi Utsman mengatakan tidak. Mereka hanya menghendaki darah saya seorang diri. Terus begitu berhari-hari dikepung. Khalifah Utsman kerja cuma baca Quran. Memahami itu fitnah. Ya. Sampai akhirnya betul-betul mereka merengsek masuk ke rumahnya Khalifah Utsman Akhirnya salah seorang mereka menikam Amirul Mukminin Utsman bin Affan lalu dihujamkan pedang mereka ke tubuhnya, menyemburlah darah dari kepala beliau, terpercik darah itu dalam Al-Quran yang beliau baca, jatuhlah Khalifah Utsman tersungkur di situ ketika sedang membaca Al-Quran. Jatuh. Nah, itu kalau kisah para ulama, bahwasanya Khalifah Utsman inilah yang bisa mengamalkan sebagaimana amalan Habil ketika mau dibunuh oleh Qabil. Jadi andaikan Khalifah Utsman mau bisa. Ya sudah perangi mereka, tumpas mereka, selesai. Karena pasukan kaum muslimin kuat, sedang dia Amirul Mukminin. Tapi itu sebagaimana perkataan Habil ketika mau dibunuh Qabil. Habil mengatakan, La in basatta ilayya yadaka kalau kamu gerakkan tanganmu untuk membunuhku ni ma ana bibasiti ilai kali liaqtula. Saya tidak akan menggerakkan tangan saya untuk membunuhmu. Enggak. Enggak akan melawan. Bukan tidak berani, tapi apa? Inni akhafullaha rabbal alamin. Saya takut kepada Allah Rabb semesta alam. Karena itu dosa membunuh. Yang kedua, ini uridu antabu'a bismi wa ismik. Saya ingin ya sebenarnya ya dengan kejadian seperti kalau kamu nekat membunuhku, saya nggak akan melawan. Karena saya ingin kamu kembali kepada Allah nanti dengan membawa dosaku dan dosamu. Dan itu perbuatan dolim seperti itu bahwa Namanya seorang yang dibunuh karena didolimi itu ya sebagaimana hadis Rasulullah SAW dosa orang yang didolimi akan dipulangkan kepada orang yang mendolimi dan itu sikap yang sangat bijaksana ya. fatakuna min ashabin nar lalu jadilah kamu termasuk penduduk neraka Cuman kafir atau tidak kafir? Si Qabil ini asalnya tidak kafir. Karena dosanya membunuh. Ya. Wadhalika jazaa'ud dhalimin dan diadab di dalam neraka itu adalah jaza balasan bagi orang-orang yang zalim. Lah sudah seperti itu dinasihati, dijelaskan oleh Habil, apa kata Allah Subhanahu wa taala? Faqawwa'at lahu nafsuhu qatla akhihi faqatalah. Dia tetap menuruti nafsunya untuk membunuh saudaranya akhirnya dibunuh betul saudaranya kesempatan itu kalau dalam tafsir dijelaskan ketika kebetulan pada suatu hari Habil ini pulangnya terlambat sudah menjelang sudah maghrib itu belum sampai rumah mengambil gembalaannya Akhirnya bapaknya Adam itu memerintah si Qabil. Karena bapaknya nggak ngerti apa yang tersimpan dalam hati. Katakanlah kalau bahasa kita wahai Qabil, adikmu belum pulang. Barangkali dia ada halangan apa dan seterusnya. Carilah. Bantu dia. Ah udah, di sini berbicara saya. Kesempatan. Jalan dicari. Ketemulah dengan Habil ini sedang menghalau ternaknya di satu lereng bukit. Akhirnya dihadang di situ, dibunuhlah Habil di situ. Bapaknya nggak ngerti, dibunuh. Ya, jadi amanah bapaknya supaya membantu adiknya supaya bisa segera pulang sampai rumah, malah dia gunakan untuk melampiaskan apa? Hasadnya dibunuh adiknya di situ. Begitu sudah dibunuhnya, bingung dia. Bagaimana ini? Menghilangkan bangkai saudara saya. Ya. asallahu ghuraban, Allah mengutus burung gagak. Ya, yabhasu fil ardi yang mengorek-ngorek gitu loh di muka bumi ini, di muka tanah ini liyuriyahu untuk dinampakkan kepadanya kaifa yuwari sau'ata Allah mengajari kopil tadi lalu sudah jelek kok diajari itu karena nanti dari syariat bagaimana menguburkan orang yang mati dikasih permisalan dengan burung gagak burung gagak ini bertengkar gitu lah ya nah satu mati dibawa taruh terus ini gali menggaruk-garuk dengan kukunya begitu begitu dalam digeser masuk dikebumikan belajarlah kobil dari situ Oh seperti itu. Akhirnya dia menggali tanah, dikuburkan jenazah saudaranya yang dia bunuh. Ini akibat hasad. Sampai kepada perbuatan dolim bainan nas yang paling akdom. Ingat, kedoliman antara manusia yang paling besar itu bentuknya membunuh. Sampai Rasulullah SAW itu menyatakan dalam hadis yang maknanya Allah itu enggan mengampuni dosa orang yang membunuh saudaranya. Kan itu kalau pendapat Ibn Abbas dosa membunuh itu tidak diampuni. Dalam arti bukan kafir, tetapi nanti di akhirat tetap dituntut oleh Allah. Sebagai kebaliman seorang kepada orang Dan Rasulullah SAW dalam hadis yang diriwayatkan Imam Bukhari beliau menyatakan, "Ma min nafsin tuqtal tidak ada satu jiwa pun yang dibunuh di muka bumi ini illa kana ala ibni Adam al-awwal satru daniha Kecuali anak Adam yang pertama yaitu Qabil itu mendapatkan setengah bagian darahnya. Jadi kalau dibunuh bagian separuh itu menimpa kepada Qabil itu. Kenapa? Li'annahu awwala man sannal qatla karena dialah pertama kali orang yang mencontohkan pembunuhan. Karena itu, ikhwan fiddin, rahimani wa rahimakumullah. Janganlah kita ini menjadi contoh kejelekan. Nah, kalau seorang berdakwah menyampaikan satu kejelekan lalu diamalkan oleh orang lain, nah, kita ketiban apas terus. Nabi SAW mengatakan, Man sanna fil islami sunnatan sayyiatan, Barang siapa mencontohkan dalam Islam itu satu cara yang buruk, falahu wizruha. Dia mendapatkan dosa dari keburukan tadi, wa wizru man amila biha dan dosa orang yang mengamalkan keburukan tadi min ghairi ayyang qusa min ujurihim sai tanpa dikurangi apa min auzarihim sai dosa-dosa mereka sedikit. Dan itu seperti fitnah hari ini yang terjadi barangkali di kalangan kita. Kalau saya boleh berwasiat kepada diri saya dan antum semuanya, hendaklah kita pertama bertakwa kepada Allah. Jangan sampai kita ini menjadi contoh terjadinya fitnah. Kemudian lebih luas saya berwasiat kepada saudara-saudara saya yang mungkin berkompetisi dalam fitnah ini atau yang dulu mungkin dituakan dalam masalah fitnah ini adalah segera kembali bertaubat kepada Allah jangan sampai suatu saat ketika Allah mengambil rohnya umat dalam keadaan meneladani tapi itu fitnah yang pernah dia cetuskan dahulu demikian nah khwana rahimani wa rahimakumullah itulah idah besar yang diambil dari hadis ini la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsi tahdzir besar dari sifat al-hasad jadi kita didik diri kita agar kita berupaya mencintai saudara kita sebagaimana yang disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan mengobati hasad ini dijelaskan hasad itu ada beberapa tingkatan. Yang ini dulu sudah kita sampaikan sebenarnya, ya. Yang pertama dan ini yang paling parah, min humayyas afi zawalin nikmatil maksud. Di antara manusia yang hasad itu ada yang berupaya untuk menghilangkan kenikmatan dari orang yang dihasatinya. Dia berupaya. Tah bagaimanapun. Ya. Bil bagi alaihi dengan berlaku sewenang-wenang kepadanya. Dan ini banyak terjadi seperti itu. Kadang orang yang dianggap mengganjal perjalanan profesinya disikat habis. Nah, seperti itu. Bil bagi alaihi bil kauli awil fi'li. Baik dengan ucapan atau dengan perbuatan. Kadang coba orang itu menyewa seorang pembunuh untuk membunuh orang yang dihasati. itu. Kadang-kadang datang paranormal istilah kerennya itu dukun katakanlah ya karena dendamnya tadi dia nggak bisa melampiaskan sendiri minta kepada tukang sihir tadi untuk membunuh orang yang dihasati itu semua keboliman yang begitu besar hati-hati ya, karena itu kalau dendam jangan dituruti kita Nabi kalau kalian hasad jangan diwujudkan hasad tadi dilawan karena itu semua nikmat Allah. Dan takdir Allah itu nggak bisa kita lawan dengan hasad. Dan doa itu dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala selagi doa itu tidak mengandung dua hal. Yang pertama, perbuatan zalim kepada sama hamba Allah. Yang kedua, terputusnya tali silaturahmi akan dikabulkan oleh Allah. Jangan karena hasad kita doakan. Tidak boleh dua orang beli ilmi, satu hasad barangkali dia berdoa, ya Allah, goblokkanlah dia, misalkan. Ya malah ditambah ilmunya ya Allah. Dan hasad ini nggak hanya menimpa ahli dunia ya, orang-orang yang cari dunia tidak lah ya. Bahkan orang-orang yang punya ilmu, bahkan mungkin ulama, itu kadang-kadang digoda setan lewat ini. Kalau diiming-imingi dunia barangkali nggak ada Nah, kan Tumbuh kecemburuan. Para doa, Masya Allah ya. Hati-hati. Godaannya besar. Berdakwah ini sudah empat-empatan kalau dakwah. Kok yang hadir satu, dua, tiga, nggak banyak-banyak. Itu cuman sambil lalu saja dikerumuni orang banyak. Kadang-kadang tumbuh apa? Hasan. Akhirnya menceritakan kejelekan yang dibuat buat. Kadang orang mengatakan dia itu ditanya orang gimana sih pulang itu belajarnya? Ah, belajarnya itu enggak anu Lama sih lama, tapi di sana banyak kan tidur ya, karena asa. Dulu itu letting saya ngapalin aja susah. Gak tahu sekarang kok jadi ustadz besar begitu bagaimana ceritanya. Kadang-kadang asa Lah kalau Allah memberikan fadilah kepada seorang gak ada yang bisa menolaknya. Biar satu dunia ini hasad semuanya kepadanya malah ditambah oleh Allah. Itu hati-hati. Lembut keding. Godaan. Ya. Nah, yang pertama yang paling parah, berupaya untuk menghilangkan nikmat pada orang yang dihasati, baik dengan ucapan dan perbuatan. Kalau ucapan ya jelas. Itu tadi misalnya. Ya. Summa min umayyas afi naqli dzalika ila nafsihi. Yang lebih parah dari itu ada yang berupaya memindahkan nikmat kepada dirinya. Kalau sekedar hilang, itu sudah parah. Hilangnya ini kepada dirinya. Ya itu tadi. Katakanlah saya berdakwah, kok sulit sekali. Kok di sana dikerumuni orang banyak, akhirnya saya caci maki di sana. Mungkin dulu cari ilmunya, dia itu begini, hati-hati loh. Dia itu punya ilmu yang bisa menyihir orang supaya orang senang sama dia. Semar mesem, alam begitu ya. Eh, Hasad. Agar apa? Agar nikmat yang ada pada dia itu berpindah kepada dirinya sehingga orang mengerumuni dirinya. Marah yang lebih parah kalau itu dibungkus sebagai dakwah ilallah. Saya nggak ada tujuan saya selain ikhlas menasihati antum semuanya agar antum tidak tertipu dengan dai itu. Yakin, bismillah. Sampai seperti itu kadang-kadang. Kita harus ingat kisah iblis ketika mau menipu siapa? Ada. Ibarat bahasa bahasa kita ini Adam enggak, enggak mungkin lah so, saudara kok menipu. Saya nasihati betul. Saya ingin tunjukkan kepadamu satu kerajaan yang tidak akan pernah punah. Cuman syaratnya, nah ini syaratnya ini, mulai dia. Ketika yang mau di TV itu sudah mengangguk, nggak pernah menggeleng, ah udah racun-racun ditebarkan. Makanlah buah Yang Allah katakan wala taqraba hadhihi sajar dekat aja nggak boleh sama nah, setan suruh makan. Gaya pertamanya kayak orang menasehati. Itu hati-hati alim bidah. Bahasanya manis pertama, menipu. Nah, nah. Yang kedua, wa minhum man yas'a fi izalati ni'matihi anil maqsud faqat. Jadi hasad yang sampai membawa kepada upaya menghilangkan nikmat dari yang dihasati. Min ghairi naqli ila nafsi, tapi enggak ada maksud untuk meraup dirinya. Yang penting dia nggak punya itu. Dah, sama dengan saya. Nggak usah masuk ke saya nggak apa-apa. Nah, dikatakan wa huwa Dan dua bentuk hasad ini adalah sejelek-jeleknya hasad. Karena itu hati-hati dan jauh. Eh? Kemudian yang nomor tiga, wakismun akhar minan nas di antara manusia ada yang hasad itu apa? Ida hasad ghairuhu. Kalau muncul hasad kepada selainnya, lam yakmal bimuqtada hasadihi. Dia enggak ikuti tuntutan hasadnya itu. Ada di sini, tapi enggak diikuti. Ya. Walam di 'alal maksud bikaulin wala al Awala bifi'lin. Dan dia tidak mengikutinya dengan perbuatan ataupun dengan apa? Ucapan. Diempat gitu loh ya. Hasad direndam sehingga nggak nampak diperangi tapi mampunya di situ nah kemudian yang keempat wakismun akhar idza wujida au idza wajada fi nafsihi hasad seorang kalau dia jumpai dalam dirinya itu kehasatan kepada saudaranya sa'afi izalatihi berupaya keras untuk menghilangkan hasad tadi perang ya wa fil ihsani ilal maqsud dan segera apa di menghilangkan hasad tadi diikuti dengan apa? Segera berbuat baik kepada orang yang dihasati. Dan itu berat. Berat. Biibda'i al-ihsan ilaihi. Mungkin memberikan apa kepadanya. Ya. Wa du'a lahu. Mendoakan. Jadi kalau muncul hasad kepada orang segera kita hilangkan. Lalu segera kita doakan dia. Didoakan yang bagus. Ya. Wa nasri fadhailihi sampaikan kepada manusia fadilah yang Allah berikan kepadanya. Dia memang bagus. Insya Allah ibadahnya sebatas yang saya tahu. Sekalipun di sini sakit yang namanya mau merangi penyakit. Insya Allah ibadahnya Masya Kalau antum mau belajar datanglah kepada dia. Insya Allah antum mendapatkan fadilah yang besar. Faidah yang banyak. Sampaikan. Dalam rangka menghilangkan penyakit yang ada dalam hatinya. Hasad. Ya. Dikatakan wahada min akla darajatil imani sahibi. Dan ini termasuk paling tingginya derajat keimanan bagi pemiliknya. Wa sahibuhu mu'minul kamil. Dan pemiliknya adalah seorang yang punya iman yang sempurna. Alladhi yuhibbu li akhihi ma yuhibbu li nafsihi yang dia bisa mewujudkan kecintaan kepada saudaranya apa yang dia cintai untuk dirinya sendiri. Jadi hasad yang dilawan tadi bisa menumbuhkan tingginya derajat sebab kita berupaya menghilangkan hasad tadi lalu kita dengan ganti dengan cinta kita kepada saudara kita yang seperti itu. Nah, Khwana Fiddin Rahimani wa Rahimakumullah Karena pentingnya masalah ini saya panjang lebarkan dan insyaallah sampai di sini dulu karena waktunya sudah jam 12. Insyaallah kita lanjutkan kelanjutan hadis ini pada pertemuan yang akan datang. Bismillah subhanahu wa taala. Wa akhiru da'wana anil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.